Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya. Saya tinggal di Amerika untuk masa kunjungan sebulan Karena menyadari bahwa semua piring di asrama pasti pernah dipakai untuk makan babi oleh siswa lain Apakah kita iya, harus Kunjungan kemana? Gimana baca yang jelas pelan-pelan? Saya Ka dari awal dibaca pelan-pelan Saya Saya tinggal di Inggris bu ya. Tinggal di Inggris? Ya. Untuk, untuk masa kunjungan sebulan karena menyadari bahwa semua piring di asrama pasti pernah dipakai untuk makan babi Baik. oleh siswa lain. Apakah kita harus bawa piring sendiri agar tidak najis? Lalu jika kita diundang makan di tempat orang non-muslim yang perabot makanannya pernah digunakan untuk makan babi, termasuk jika di pesawat yang pernah yang pastinya pernah dipakai oleh orang non-muslim, apa harus bawa peralatan makanan sendiri Sebab saya berkonsultasi dengan teman saya yang cukup paham dengan hadis, katanya perlu mencari piring lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anda bawa piring dari Amerika nanti. Satu satu satu koper. Islam itu mudah, dibahas oleh para ulama. Hukum yang menggunakan piringnya orang kafir adalah makruh. Makruh hukumnya. Dan tidak ada masalah, tidak usah pakai was was. Kalau masalah hati-hati bolehlah Anda, tapi jangan seksa umat seperti itu. Kita beri yang gampang dulu. Adapun kalau Anda ingin bawa piring bapak hati-hati, oke. Okay. Dan juga asalkan nanti tuan rumahnya orang ada orang ingin masuk Islam mengundang Anda, saya ingin kenal Islam, Anda seorang Ustad datang ke Inggris, diundang makan, tak tanya Anda tahu, ah sorry, afan, saya bawa piring sendiri. Anda tersinggung gak jadi masuk Islam nanti. Eh. Jadi dikatakan oleh para ulama menggunakan piringnya. Bab awina, tidak usah kitab gede-gede, kitab Fathul Qorib. Yang selama ini masyur ya. Bab awina, bab wadah. Wadahnya orang kafir, hukumnya makruh kita menggunakannya. Dan tidak usah was-was urusan najis. Kecuali anda tahu piringnya tadi dipakai babi, baru dipindah. Ini baru piring babi, baru nggak boleh pakai. ya. Nah, kelihatan, yakin. Selagi tidak yakin, nggak usah pusing. Nah ini kan jelas, makanannya orang kafir umum. Kenapa makruh? umumnya orang fakir makan daging ba, babi. Tapi ulama mengatakan makruh karena apa? Tidak yakin kamu kelihatan nih. Memang pakai tidak yakin kelihatan. Pasti disuci umumnya. Nanti dibahas loh kan cucinya tidak pakai tujuh debu itu pembahasan lain ini. jangan jangan berlebihan nanti. Mau nggak pakai debu dan mereka tidak ngerti debu dan sebagainya. Nah, ini kan? Baik, ini adalah pembahasan pembahasan Membahas masalah debu itu akan madhab Imam Malik saja dalam madhab urusan anjing. Urusan babi sebagian ulama tidak mengikutkan dalam an anjing. Dalam madhab Imam Malik pun anjing dicuci dengan tujuh kali itu bukan atas dasar anjing itu najis. Nah, ini ta'abudi karena diperintahkan oleh Allah. Memang begitu. bukan. Nah, jadi masalah najis mah enteng. Ada wong oh, kan tidak pakai tujuh debu itu. Selagi tidak cebudu dia, kalau tidak sudah lain di negeri orang pengen dakwah. Nanti kalau kalau ke rumahnya masuk orang yang mencintaimu gara-gara gara-gara piring nggak masuk Islam nanti. Eh? Jadi sederhana, Anda tidak usah ragu. Makanya para ulama dengan jelas dalam fikih madhab syafi'i hukumnya mak makruh. Padahal kita pak, tahu mereka pasti digunakan untuk bangkai. Kalau jembelih ayam dengan cara mereka ini. Babi ini, tidak usah, tidak usah ragu-ragu. Anda tidak usah bawa piring ke Amerika, dari Amerika. Bawa hadiah saja dari Amerika untuk mereka agar masuk Islam. Hmm, piringnya diganti dengan hadiah. Nanti ada piring. Cuman kalau Anda pengen hati-hati untuk diri Anda sendiri sebuah kemuliaan, tapi asalkan tidak masuk bab was-was atau merepotkan orang lain. Sebab tidak orang tidak semua orang seperti Anda. Anda orang ahli Anda orang luar biasa, Anda orang yang kuat, tapi orang lain nggak bisa. Tidak seperti itu. Baik, ini adalah masalah wadahnya orang kafir. Boleh kita menggunakan hukumnya makruh asalkan kita tidak melihat benar-benar bahasanya di atas piring tersebut adalah tadi ada daging ada bangkainya, daging babi. Kalau daging babi kan najis lagi. Najis. Dan dicuci sekali saja menurut, menurut apa dalam pemahaman nggak usah pakai tujuh kali. Ini adalah pembahasan masalah fikih. Anda dosa pusing masalah semacam ini. Ini adalah nanti jelas an, ulama mengatakan makruh. Padahal madhab syafi'i loh yang ngomong makruh. Padahal ngerti dalam madhab syafi'i. Mereka itu tidak ngerti bagaimana mencuci dengan tujuh kali. Kenapa dalam madhab syafi'i dikatakan makruh? Sudah jelas, nggak usah pusing. Jangan bikin was-was. Yang penting anda cukup berhati-hati, tidak makan babi, tidak ini dan sebagainya. Kita perlu akhlak yang mulia. Kita perlu menerapkan hukum itu adalah disesuaikan dengan tempat tertentu. Ada orang pengen memuliakan anda. Pernah suatu ketika di Amerika juga ini kisah ini pernah di Amerika. Ada salah satu urusan sembilan orang Yahudi, orang Nasrani. Sembilan orang Yahudi Nasrani sudah kita bahas kemarin ya. Sembilan orang Nasrani adalah halal asalkan nyembelihnya benar di leher, lehernya dan sewainya. Akhirnya ada satu orang muslim di berkunjung kepada satu kelompok yang dia itu mau masuk Islam sebelumnya. Akhirnya memberikan hidangan ayam dan sebagainya. Dia tidak mau menolak. Dia mau makan. Akhirnya apa? Kenapa tidak mau makan? Saya tidak boleh makan ini. Oh begitu Islam. Oke, gara-gara begitu dia malah malah ogah-ogahan dengan Islam. Termasuk juga dulu kisah di Rusia pada beberapa waktu yang lalu. Di saat ada mufti yang mufti keras semacam itu, tidak luas. Misalnya ada orang kabi itu di Rusia itu kalau sudah musim dingin itu tidak bisa kalau tidak minuman keras. Bagaimana apakah boleh saya masuk Islam tapi tetap saya minum minuman keras? Dijawab, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Waduh, berat, tidak mau masuk Islam. Mesti ya sudahlah kamu masuk Islam dulu nanti baru belajar sama saya. Kan gitu. Nabi pun begitu. Nah ini ini fatwanya. Nah maunya mutlak haram. Ijma ulama Al-Quran. Tidak boleh minum minuman keras. Kalau masuk Islam ya kafah tadi itu. Wah ini orang masuk Islam. Ini kisah di Rusia beberapa waktu yang lalu. Syekh Said yang berkisah itu yang dari Sam itu cerita tentang ketidakluasan sebagian juru dakwah di saat masuk negeri kafir. Atau pakai madhab Imam Syafi'i. Ada seribu orang masuk Islam. Babal dalam madhab syafi'i kalian semua harus dihitan. Hitan masal orang 60 tahun umurnya. Hmm, ya amat bubar nanti itu. Madhab Imam Malik sudahlah suka-suka lo mau hitan-hitan. Eh, eh, Pernah kita mendengar hitan masal, orang masuk Islam 2000 hitan masal? Ada. Apalagi sudah kena gula dan sebagainya. Wow, kacau nanti. Jadi kita perlu luas di dalam kalau masuk negeri ka, kafir. Kalau ada dalam negeri Islam waspada, hati-hati ya. Anak di sana itu maksudnya hati-hatinya itu adalah menjaga keluasan kita. Apalagi orang yang ada tanda-tanda mau masuk Islam. Saya kalau Anda ingin hati-hati untuk dirimu sendiri, jangan libatkan orang lain. Anda ingin hati-hati. Jadi hukumnya makruh saja. Jadi katakan para ulama menggunakan awina aja. Babul awina, bab awina tidak boleh kita menggunakan wadah dari emas dan perak dan seterusnya. Termasuk di akhirnya kalau bisa dibahas masalah menggunakan mm, kita bulughul marab juga ada. Bekas makanannya apa? Piringnya orang kafir, hukumnya adalah makruh. Ya, selesai wallahu a'lam bisawab.